بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كاظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء Bismillah, alhamdulillah, Wassalamualaikum ala wabarakatuh. alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa Man kadama ghaidhan Siapa orang yang menahan marahnya eh? Menahan marahnya Emosinya ditahan, tidak dituruti Wahuwa gadirun alaih Padahal dia mampu Ala an yunfidahu atas melaksanakan itu emosinya. Dia bisa, dia jenderal. Dihina sama tukang becak, dia bisa ngajar itu. Tapi ditahan, padahal mampu untuk melaksanakannya. Lain lagi, dia tadi itu tukang becak, tempeling sama jenderal. Dia tahan emosinya karena takut. Tapi ini enggak, dia mampu untuk melaksanakan emosinya, tapi dia tahan. Da'ahullah maka Allah akan memanggil ala ru'usil khalaik di atas kepala-kepala makhluk maksudnya di hadapan para makhluk nanti di hari kiamat Yomal kiamah panggil si fulan semua tahu ngelihat nanti dari kiamat wah ini dapat panggilan khusus ini dari Tuhan hatta yukhayyirahu sehingga dia Allah memberikan pilihan kepada itu orang minal huril ain daripada bidadari masya apa yang ia kehendaki minta berapa ini bidadari minta yang model apa bidadari putih atau negro misalnya nah, alhasil dikasih pilihan sudah nah, nah. hadis ini menerangkan pertama tentang keutamaan menahan emosi. Udah, udah jelas ya. Kedua, eh, tidak melaksanakan pembalasan. Artinya memaafkan. Apalagi bukan hanya memaafkan, kasih hadiah lagi. Eh, dikasih hadiah lagi. Wal kadhimil ghadha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wah tambah hebat itu. Pernah saya ceritakan mungkin sini Ali Salabidi ini ya. Yang dituduh nyuri itu. Pernah ya? Sudah ya pernah ya? Nah, itu bagaimana gambaran yang demikian ini? Pernah juga sini Ali Salabidin caci habis. Diem. Terima suruh diem semuanya. Caci habis. Setelah selesai caci habis tujuannya untuk menghina. Bang Zakumullah khair. Dia menganggap ini penasehat. Terima kasih banyak inti ingatkan anak Ada dia. Persis yang kamu ucapkan itu sama seperti aku. Tapi ada yang lebih sebenarnya. Saya lebih jelek daripada itu. Banyak yang enggak inti ketahui. Ya Allah, enggak ada orang jujur seperti kamu. Enggak ada orang jujur seperti kamu. Kasih hadiah serbannya sama duit. Kalau sekarang kan enggak. Ngomong-ngomong sepingin, sepingin kas tak tempiling gini kan ya. Nafas, nafasnya mayitah sudah. Jiwanya sudah mati, nafsunya sudah mati. Kalau kita kan bergelora terus nafsu itu. Karena dikatakan man kana nafsu hayya man hayya fa huwa hayya. Siapa orang yang nafsunya masih hidup berarti masih jadi hayya apa? Jadi ular, berbisa itu orang. Hah? Berbisa itu orang. Nah, Kemudian yang kedua, bagaimana balasan yang luar biasa. Dia diumumkan jadi orang yang soleh, dia dikasih pilihan di muka orang-orang. Ibarat orang, maju ke depan, kasih medali. Gitu. Ini juara ini di atas dunia. Juara itu bukan karena bisa mukuli orang banyak, juara itu justru karena menahan nafsu, tidak sampai ngikuti emosinya. Kemudian bidadari, Dikatakan bidadari huril ain bukan ain. Huril ain, ain itu jama aina. Orang yang punya mata besar. Ya. Huril ain. Hur al-ain syadidul bayad fil ain. Hur jama haura. Syadidu bayadil ain wasyadidus sawat putihnya betul-betul bersih hitamnya benar-benar hitam wahyu berarti iya jadi orang yang cantik itu sebetulnya bukan biru katanya, atau kuning kok kucing itu jadi bersih putihnya kemudian hitamnya hitam memplak begitu nah, biru seperti hantu itu eh? Hmm. Ah, itulah ah, aina itu adalah yang besar matanya, bola katanya wasiatul ain. Bukan sipit. Hah? bukan sih? Sipit. Bola matanya, kemudian bersih matanya putih dan benar-benar hitam, bulunya lebat begitu maksudnya. Ya, menarik, ya. Ah. Bukan huril ain, huril ain. Wallahu alam. Wis ojo tahu-tahu Nanti akhirnya ndak kepingin bubar ini majelis. <laughs>